بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله طهر القلوب مزكي النفوس فصلاة الله وسلام على أطهر الناس قلبا وأزكاهم نفسا حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والحقد والحسد والكبر والرياء واجعلنا يا ربنا واجعلنا يا ربنا فيما بيننا من المتحابين فيك اللهم إنا يا ربنا نسألك نسألك الخير في هذه الدنيا والخير في بعد الممات اللهم يا ربنا آتينا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا ربنا وكنا يا ربنا من عذابك اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, saudara-saudari, para pemirsa, dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar, pendengar dimanapun Anda berada, mari kita terus dan terus tingkatkan syukur kita kepada Allah yang telah memilih kita semua pada saat ini bisa bergabung di acara mulia ini. Baik yang hadir secara langsung atau yang tiba-tiba diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan acara ini atau mendengar melalui media-media yang bisa menyebarkan acara ini, ketahuilah jika Anda oleh Allah diberi kesempatan untuk mendengar kebaikan maka ketahuilah artinya saat itu Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak gampang untuk mendapatkan nikmat seperti itu. Dan tidak semua orang mendapatkannya. Tanyakan berapa orang yang bisa hadir di majelis seperti ini. Wahai para yang hadir, dan berapa orang yang sempat menyaksikan acara seperti ini? Dan berapa orang yang bisa mendengar acara semacam ini? Tidak semuanya, hanya manusia yang dipilih oleh Allah. Bahkan jika Allah tidak menghendaki kebaikan untuk Anda, hai yang hadir, Allah bisa saja merubah hati Anda dengan kesenangan yang lainnya hingga Anda pun tidak berkeinginan untuk menghadiri majelis ini. Dan jika Allah tidak menghendaki kebaikan kepada anda, wahai pemirsa, maka Allah akan menunjukkan kepada anda tontonan yang tidak baik dan anda lebih menyenanginya hingga anda pun tidak ingin menyaksikan acara semacam ini. Ataupun yang mendengar acara ini di stasiun radio dimanapun berada, atau melalui MP3 MP3 yang dimiliki ketahuilah jika Allah tidak menghendaki kebaikan kepada anda Begitu mudah Allah untuk merubah sehingga yang Anda dengar pun menjadikan Allah murka dan Nabi pun tidak suka. Tapi kenyataannya saat ini Anda dimudahkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk kemuliaan maka syukuri makna ini. Syukuri makna ini. Syukuri dan besarkan nikmat ini agar Anda bisa mensyukuri. Sebab yang bisa mensyukur nikmat adalah yang menganggap nikmat itu besar. Ini besar, ini berat ini. Kecuali bagi ahli Allah berat bisa seperti ini. Enggak gampang dia. Memang bagi orang yang sudah dimudahkan untuk datang mah gampang, akan tapi lihat bagi orang yang belum dipilih oleh Allah, oh berat berat berat berat. Alhamdulillah. Kemudian kajian kita pun kajian yang luar biasa kita bersama Imam Ghazali bagaimana membersihkan hati kita kita ini ingin belajar bersama Imam Ghazali bagaimana hati kita sebab kualitas kita itu di hati kita bukan perilaku zahir kerangka ini casing dohir perilaku kita bukan akan ah, tapi batinnya yang nyambung kepada Allah batin yang nyambung kepada zat yang maha suci hati yang dibersihkan maka penting sekali membersihkan hati amal sebanyak apapun yang dilakukan oleh seorang hamba jika ternyata dilakukan seor oleh seorang hamba yang hatinya belum dimenai dan dibersihkan maka amal tersebut akan sia-sia tetapi untuk diterima amal kita bukan berarti kita menunggu bersih hati dulu lalu kita tidak beramal. Oh tidak, semuanya harus kita lakukan dengan serempak. Secara lahir kita harus beramal sambil kita membersihkan hati kita. Dan ketahuilah antara lahir dan batin maka yang paling utama adalah batin. Innallaha la yandur ila suwarikum wala ila Allah tidak melihat kepada bentuk lahirmu. Apakah dia seorang pejabat, orang kaya atau bahkan ustad ustad itu bentuk zahir. Gelar yang sering disebut oleh lidah itu bentuk zahir. Tapi yang dianggap oleh Allah batin yang bertakwa dan yang tahu hanya Allah. Dan yang paling mulia di antara kita bukan ustadnya yang paling mulia di antara kita bukan orang yang disanjung-sanjung, akan tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan Nabi pernah mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati, maka hati orang yang paling bersih itulah orang yang paling dekat kepada Allah. Maka bikul khairat. Berlomba-lombalah anda untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan yaitu dengan berlomba-lomba membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakitnya. Mari kita langsung saja bersama Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. <coughs> Bagaimana agar kita benar-benar peduli kepada hati kita. Kemarin disebutkan bahwa yang namanya hati itu berbeda dengan anggota tubuh yang lainnya dengan bermodel bermacam-macam ciri. Kalau yang namanya hati itu oh, tempat datangnya segala godaan yang bermacam-macam. Dan pintu yang merusak hati itu bermacam-macam pintunya. Berbeda dikatakan Imam Ghazali kan, berbeda dengan anggota tubuh yang lainnya. Matamu akan bisa rusak adalah jika ada yang dipandang. Ternyata di saat pandangan itu sudah ditutup, misalnya karena kegelapan malam, sudah tidak terlihat lagi aurat itu yang bangkitkan syahwat. Atau kita di hamparan yang tidak ada yang dilihat. Dan tidak hanya dibatasi oleh pelupuk mata. Artinya pandangan itu begitu mudahnya kita untuk mengekangnya, cukup kita pejamkan mata sudah tidak terlihat lagi. Dan lidah yang akan ngomong jahat dan kotor pun cukup. Kita tahan gigi kita, maka kita sudah tidak bisa berucap. Dan telinga kita tutup dengan jemari kita pun sudah henti kita untuk tidak mendengarnya. Angkat tapi yang namanya hati disebut oleh Imam Ghazali lihat banyak pintunya. Lihat sentuhan pun bisa menjadikan hati pikiran yang enggak-enggak. Pandangan pun merusak hati, yang kita dengar pun merusak hati. Jadi sungguh luar biasa. Bahkan bukan saja pandangan hari ini, pandangan dua hari yang lalu pun ternyata bisa merusak hati kita. Yang kita dengar seminggu yang lalu pun ternyata merusak hati kita. Subhanallah. Maka tolong ah, dan tolong ini. Harus diperhatikan urusan hati dan sibuklah untuk membersihkan hatimu. Maka dengan engkau menyibukkan membersihkan hatimu artinya engkau telah merhatikan sesuatu yang amat penting di dalam dirimu dan di dalam kehidupanmu untuk menggapai kehidupan yang sesungguhnya kelak kebahagiaan di akhirat. Baik kita lanjutkan saja apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala Yang keempat yang harus kita perhatikan hati. Setelah kita tahu bahwasanya hati itu lihat bisa rusak dengan bermacam-macam anggota tubuh kita ini justru yang merusak hati maka. Maka harus engkau perhatikan. Ada yang lanjutkan oleh Muhammad Al-Rabbat adalah yang mana ya? Yang keempat warabiu, yang keempat Kemarin disebutkan lima hal perbedaan hati dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Anna ilajahu asirun qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Warabi'u yang keempat anna ilajahu asirun pengobatannya itu susah. Ngobatinya itu susah. Berbeda dengan anggota tubuh yang lahir. Bagaimana tidak susah kalau orang sakit gatel ya di kulit, sakit mata di mata. Langsung saja to the point pas teteskan obat tetes mata, gatel olesin salep terlihat tapi ini hati itu ghaibun angka hati itu ada akan tapi gaib darimu engkau tidak bisa langsung enggak bisa ngelihat lu gitu sebab penyakitnya tidak terlihat oleh matamu sehingga bisa kau tetesin obat begitu enggak bisa akan tapi ada di dalam hatimu nah. lembut tidak terlihat oleh matamu. Akan tapi ada di dalam hatimu. Bagaimana? Ada tapi tidak bisa dilihat bagaimana cara mengobatinya. Susah. Ghaibun angka. Falatakadu tash'ur. Hampir engkau tidak merasakan ada penyakitnya. Sehingga orang sombong pun belum tentu sadar kalau dia som sombong orang riak pun kadang masih ngomong saya ikhlas loh orang ikhlas sendiri itu riak ngomong ikhlas dengan lidahnya itu riak jadi kalau sudah orang ikhlas tuh sampai muncul diri dah, saya ikhlas loh. Itu sudah riak, biarpun yang diomongkan adalah ikh, ikhlas. Saya ikhlas. Duh, duh, duh. Ikhlas. Iya, saya ikhlas. Kenapa ikhlas ngomong? Ngomong ikhlas itu maksudnya yang dilihat oleh Allah. Kalau ikhlas sudah muncul di lidah kita, akhirnya sudah dilihat oleh manusia. Enggak ikhlas lagi, lihat. Begitu repotnya urusan penyakit hati ini. Latakadu tashur hampir kau tidak bisa merasakannya. Hatta tadubbu fihi. Sehingga engkau tidak bisa merasakan penyakit yang ada di dalam hatimu itu. Sampai tadubbu ngerambat. Tadubbu seperti semut ngeremet menjalar ngerambat di hatimu mufi di dalam itu afatun penyakitnya jadi merambatnya itu tidak sadar kita kesombongan subhanallah sombong apakah sombong itu harus busungkan dada oh tidak sombong bisa begini nih Allah kalau jalan ngerunduk rupanya di dalam hatinya itu terlintas yang paling tawaduk di sini hanya saya. Lihat, semuanya gayanya. Hmm, tapi nggak ada orang jalannya seperti saya. Loh, tawaduknya sombong nih. Lihat. Masuk di hati ini. Allah, luar biasa. Jadi berat sekali lihat. Gunjing ini kan penyakit hati karena benci sama seseorang. Kadang gunjing tidak sadar. Ustadznya baru bilang, awas jangan menggunjing. Gunjing dosanya gede lebih gede daripada orang yang melakukan dosa ini ini. Jatuh. Di belakang kerudung merah itu yang suka gunjing. Tidak sadar ngomong gini sudah gunjing itu. Mohon maaf yang kerudung yang merah jangan kaget. Ya. <laughs> ini jadi lagi diomongin gunjing nyenggol. Tutu jagung gunjing. Ngomongin orang jagung gunjing sudah gunjing, tidak sadar begitu luar biasa Karena dari hati penyakit itu. Wa tahdutsa lahu dan akan hatta tahdutsa kita tidak sadar menjangkitnya penyakit hati tadi wa tahdutsa hatta tahdutsa sehingga tiba-tiba sudah terjadi lahu bagi seseorang halatun keadaan Kapan sih perubahan antara benci dan cinta itu? Kemarin Masya Allah, sekarang juga Masya Allah. Kemarin baik Masya Allah, sekarang masyuan dengan saya Masya Allah. Nah, ini. Di mana batasnya itu? Kalau tangan kanan dikipotong, ketabrak mobil kan kelihatan ini tangan yang benar, ini tangan yang Hari kemarin sehat, hari kemarin hari ini sakit ketahuan. Kenapa tanganmu sakit? Kepleset, jelas. Tapi perubahan antara benci dan cinta, dengki, dendam, dari hubungan baik-baik, lihat. Begitu halus, tiba-tiba sudah menjangkit di hati kita. Maka fatah taju yang demikian itu butuh ila engkau ila antab hata untuk mencari terus andalika tentang penyakit itu. Atamal bahthi dengan pencarian yang sungguh-sungguh benar sempurna. Dan mustahil orang mengobati sesuatu yang ia sendiri tidak menyadari kalau dirinya sakit. Datang ke dokter ditanya, Pak ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Terus? Nggak bisa orang mengobati sesuatu yang dia sendiri tidak menyadari kalau dirinya sakit. Maka orang baru bisa berobat kalau dia sadar diri sakit. Kenapa Pak? Gatelen. Ya, ketahuan. Bagian yang mana? Tangan saya. Pusing. Jadi untuk mengobati itu sebelum berobat orang harus menyadari kalau dirinya berpenyakit. Dan kadang menyadari dirinya berpenyakit kalau penyakitnya itu dianggap remeh ya ngapain ke dokter cuma jerawat kecil saja kan gitu. Tapi kalau sudah tahu tumor ganas seminggu lagi mati Ah. Padahal mati di dunia. Makanya disebutkan oleh Imam Ghazali bahayanya hati itu loh bakal agar kita tahu. Bahasanya penyakit hati itu membahayakan sekali. Membahayakan penyakit hati. Jadi dua, orang itu mau berobat itu kalau punya dua, kalau sudah dia menemui dua hal. Satu, ngerasa dirinya sakit, kedua, penyakitnya berbahaya. Ngerasa sakit toh kalau penyakit ringan ngapain ke dokter, ngapain diobat? obati. Atau yang nggak sadar dirinya sakit, ya nggak mungkin. Biarpun dikasih resep dokter dengan obat satu truk tidak bakal diminum. Kenapa? Dia tidak menyadari kalau dirinya sah sakit. Ya, Kata Ibu Ghazali ini perlu dicari agar engkau sadar bahwa di dalam dirimu ada namanya penyakit hati. Bitulil juhudi dengan usaha susah payah yang lama. Nggak cukup Pengrenung kita ngomong masalah hati berminggu-minggu pun kadang belum ngeh loh kita. Belum sadar itu bagaimana orang yang tidak pernah belajar bersihkan ilmu hati bagaimana bisa bisa bersih hatinya. Wadakikin nabari. Cermat di dalam kita meneliti hati kita itu. Wa real riyadati dan terus banyak uji coba, latihan. Kalau sudah ketahuan sombong, aku latih. Sombong karena apa? Karena baju. Berarti aku harus pakai baju biasa. Baju mahal-mahalku tak simpen dulu. Perangi. Sombong dengan mobil mewahnya. Berubah saya ini angkot aja kalau gitu. Nah. Gaya hidupnya, makanannya mewah-mewah. Oh, wah. Berubah. Jadi terus ri Allah dilawan itu yang namanya ke, ke, ke, penyakit itu katrati riyadhati dengan terus riyadhah itu latihan wal khamisu yang kelima yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala yang terakhir annal afati kehancuran perusak penyakit-penyakit yang menghancurkan ilaihi ke hati itu asra sangat cepat sampai dikatakan Yashukul gulub qablal julud. Menembus hati sebelum kulit. ah. Urusan hati Urusan hati itu sudah mendahului lihat, baru dengar suaranya. Uh, belum kelihatan orangnya nih. kalau benci. Cinta pun begitu. Dengar motornya saya sudah kebayangan wajahnya tuh. Suaminya datang. Uh, uh, ya. Cepat sekali lihat. Itulah hati itu. Jadi lebih cepat. Bahwa ilal inkilabi akrab. Bulak baliknya juga cepat tuh. Maka kalau tidak kita jaga itu. Dengan seseorang mula-mula baik karena tidak kita jaga, kita menjadi suudon prasangka buruk. Rubah, rusak hati itu. Walakot kila seperti dan sungguh telah dikatakan innal qalba sesungguhnya yang namanya hati itu asra'u lebih cepat ingkilaban bulak baliknya minal kidri lebih cepat dibanding daripada panci atau kendil atau tempat untuk memasak air fi ghalayaniha dengan bulak baliknya air. Jadi kalau kita melihat air bulak balik itu puter <laughs> bulak balik bolak-baliknya hati lebih cepat daripada bolak-baliknya air yang lagi mendidih. Walidhalika kila sehingga dikatakan masum yal qalbu illa min taqallubihi. Hati tidak diberikan namanya hati kecuali karena taqallub, bolak-balik. War-ra'yu yadribu bil insani atfara ide seseorang itu akan membuat orang dengan bermacam-macam model. Tapi yang diambil adalah masumil qalbu illa min taqallubihi tidak diberi nama hati kecuali karena bolak-balik. Bahasa Arab itu enak al-qalbu li taqallubihi, hati karena bolak-balik. Tuma in zallal qalbu kemudian kalau sudah hati itu tergelincir, kepleset, artinya sudah rusak kena penyakit itu. Wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi dan menjaga hati kita semua. Fazallatuhu maka kepleset terjerumusnya sakitnya hati itu akdom lebih besar. Sakit tangan? Ya, sakit tangan. Gatel, koreng. Kalau seandainya putus pun putus tangan, tapi kalau hati lihat wauku'u as'ab wauku'u as'ab wa afdha Jadi yang namanya hati itu kalau sudah rusak itu asab, maksudnya asap itu lebih susah repot bener wa afta afda lebih dahsyat bahasa Arab itu sebenarnya a'dham as'ab afda itu kurang lebih maknanya rusaknya hati itu dahsyat bukan main-main id adnahu paling ringannya ringannya tuh jadi ringannya gara-gara hati yang rusak itu paling ringannya ada yang paling berat paling ringannya kaswatun keras hati diingatkan nggak sadar-sadar negara nasihat nggak sadar-sadar mailun ila ghairillahi ya mengutamakan selain Allah, cenderung selain Allah Subhanahu wa taala. Televisi pengajian, sinetron apa pengajian. Hati rusak gampang, sinetron, enggak usah mikir. Tapi hati yang setengah rusak masih mikir. Hati setengah rusak ya. Sinetron, TV. Biarpun akhirnya masuk sinetron. Karena setengah rusak. <laughs> yang langsung sinetron itu rusak. Tapi hati yang selamat, oh enggak dong. Oh, sinetron setiap hari, pengajian seminggu sekali kok kalah. Gak bisa, harga mati. Wah, ini selamat. Wa muntahahu puncaknya. Muntahahu puncaknya kalau tadi ringannya rusaknya hati itu keras. Dengar dan sehat susah, eh suka ngutamakan selain Allah. Muntahahu puncaknya adalah khatmun bikufrin naudzubillah. Pungkasan hidupnya dengan kekafiran Allah. Enggak bisa bersyahadat, enggak kenal Allah. Nah, ini yang tahu siapa? Allah Bukan manusia, kita nggak tahu siapa. Akan tapi lihat itu loh orang kalau sudah hatinya nggak benar dibiarkan rusak, maka di saat dicabut nyawanya pun dalam keadaan hati rusak, hati yang tidak kenal Allah kufrun. Walayadu semoga Allah melindungi kita semuanya. Amat asma, apakah kau tidak mendengar? Kaulah ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala aba wastakbar wa kana minal kafirin aba tatkala malaikat disuruh sujud kepada Adam fasajadu illa iblisa semuanya pada sujud Malaikat-malaikat patuh kepada Allah, hatinya bersih. Disuruh sujud kepada Adam, Nabi Adam manusia. Karena perintah Allah nggak banyak tanya. Kenapa saya sujud, suruh sujud kepada manusia? Kenapa tidak sujud kepada Allah saja ini? Lah, tapi yang nyuruh Allah. Sederhana hatinya pasrah, hatinya bersih, kenal Allah. Fasajadu ila iblisa. Semuanya pada sujud malaikat iblis. Karena iblis itu bukan dari malaikat, cuma karena ibadahnya hebat, akhirnya ia dikumpulkan bersama malaikat. Sehingga disebut seperti malaikat. Ila iblis sehingga seperti malaikat. Kenapa iblis itu? Hatinya kotor. Dia seolah-olah ini akal-akalan seperti ini. Pemikir-pemikir yang sesat dengan akidahnya itu yang berhak disembahkan hanya Allah. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Adam kan makhluk Allah. Enggak deh. Apa bedanya saya dengan Adam? Dia enggak mau patuh dengan Allah, hatinya kotor. Bahkan ada kesombongan, anak khairun minhu, aku lebih bagus dari Adam. Adam belum punya amal baik saya sudah ribuan tahun sujud kepada Allah gimana saya harus sujud kepada Adam Wash. hatinya rusak Hatinya rusak, apakah membuahkan kebaikan untuknya? Oh, iblis yang semula adalah di jajaran para malaikat. Bahkan ia seolah-olah memimpin malaikat sampai dikatakan seperti itu. Begitu hebatnya memimpin kalangan malaikat. Begitu hebatnya akan tapi hatinya rusak dibiarkan begitu saja. Ada kedengkian kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan kalau sudah penyakit dengki itu bukan karena merugikan. Adam tidak mengambil duitnya iblis. Tidak mengambil orang dengki itu kadang-kadang begitu aneh. Tiba-tiba kita tidak senang tetangga kita beli mobil gitu. Padahal tidak? Nggak pernah dia pinjam duit kita, nggak pernah eh, nah, nah, nah, nah, Sama. Dan semua permusuhan itu biasa, yang paling susah itu permusuhan karena hasad Wa kullu adawatin katurja izalatuha illa adawata man ataka an hasadin. Ya. Semua permusuhan itu akan gampang insya Allah dihilangkan. Tapi kalau sudah perselisihan gara-gara dengki itu hab, gak bisa. Apa sih yang dirugikan oleh apa, eh, apa sih apa yang merugikan kepada malaikat apa kepada iblis saat itu dengan adanya Adam? Gak ada. Tapi karena penyakit hatinya rusak, ini contohkan di sini. Aba enggan dia karena kesombongannya. baru sombong. Aba enggan dia tidak mau patuh karena hatinya sudah rusak dulu. Dengan tidak patuh kepada perintah Allah. Usjudu fasajadu ila iblis. Sujudlah kalian semua. Enggak mau sujud iblis itu. Aba enggan. Sujud malaikat, sujud hai iblis. Ana khairun minhu. Khalaqtahu min nar wala la khalaqtani min. Khalaqtani minna. Nah, ini. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia. Dari Adam. Engkau ciptakan Adam dari tin. Tanah. Dan engkau menciptakan aku dari api ya Allah. Dan setelah itu apa? ada keenggan, sombong, buahnya apa? Dia matur ditolak dari surga. Dan tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhirnya kekufuran. Berangkatnya dari mana itu? Bukan dia tidak kenal Allah, sangat kenal Allah, punya ilmu. Dan bisa dikatakan paling kenalnya Allah itu dia paling punya ilmu nih. Wong sujud, wong bukan dari bangsa malaikat sampai didudukkan dengan malaikat karena apa? Karena hebatnya dan kenal Allah, tahu Allah punya neraka, Allah punya surga, kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah. Ulama ibaratnya begitu. Iblis. Ternyata apa? Tidak menjadikan dia selamat karena hatinya yang rusak tadi. Puncaknya apa? Kufur. Wakana minal kafirin. Menjadilah iblis bersama orang-orang yang kufur. Padahal dia adalah bukan tidak percaya adanya Allah sangat percaya adanya Allah bahkan bersujud ribuan tahun kurang apa sujudnya ribuan tahun tapi gara-gara penyakit hatinya itu dibiarkan sehingga berkembang menjadikan dia puncaknya menjadi kufur fakanal kibru biqalbihi pertama ada kesombongan lah penyakit hati Bikalbi yang ada di hatinya fahamalahu alal ibai menjagan dia, menjadikan dia itu enggan untuk patuh. Wal kufri bidohirihi akhirnya pun kufur dengan dohirnya. Hatinya tidak mau menerima perintah Allah secara dohirnya pun benar-benar nolak. Itu kufur nggak mau sujud, nggak mau sholat kalau orang sekarang nggak mau ibadah. Mula-mula ahli ibadah Amat tasma'u qaulau ta'ala apakah kau tidak dengar firman Allah Subhanahu wa taala Bal'am bin Ba'ura salah satu orang yang diberi oleh Allah kelebihan Walau syi'na la rafa'nahu hubiha. Allah berfirman kalau aku menghendaki kalau kami kamu kalau aku menghendaki Bal'am itu mulia di saya akan aku muliakan dia dengan dunia yang aku berikan. Artinya ada dunia yang menjadikan orang mulia. Akan tapi apa? Warafa'na biha, mohon maaf. Walau syi'na, walau walau walau syi'na jika kami menghendaki la rafa'nahu saya aku angkat biha bukan dengan dunia maksudnya, dengan apa yang ia ketahui tentang tanda-tanda kebesaran Allah, kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi lihat ilmunya yang ia ketahui, yang ada padanya. Semua yang diketahui tentang kebenaran nggak ada gunanya. Karena apa? Hatinya rusak. Walakinnahu akan tapi dia si Balaam itu akhlada ada kecenderungan ilal ardi kepada dunia kerendahan nggak mau diangkat tapi cenderung kepada kerendahan wattaba'a dan mengikuti hawa nafsunya rusak hatinya lihat sehingga yang ia ketahui tentang kebenaran nggak ada guna. Wakanal mailu kecenderungan akhlak tadi. Watibaul hawa mengikuti hawa nafsu bi kolbi dengan hatinya berarti hatinya rusak. Fahamalahu membawa Bal'am ala dzalika dzambi kepada dosa yang luar biasa al-mash'umi. Ya, dia masuk kepada satu dosa al-mash'um. Jadi dosa yang menjadikan dia itu apa? Menjadi orang yang celaka binafsi dengan dirinya sendiri. Dia memilih itu. Dia memilih kecelakaan. Padahal dia ngerti kemuliaan adalah dengan ilmunya ini. Dia tahu kebenaran tapi ternyata dasar hatinya rusak. Kebenaran yang dimiliki pun tidak banyak artinya. Dan tidak jarang ini terjadi kepada hamba-hamba yang lainnya. Ilmu ngerti, halal haram faham. Halal ini haram. Tapi kenapa masih melakukan yang haram? Tanyakan. Ya harus cepat. Masa sudah 10 tahun belum punya rumah. Nah rupanya pengen sombong-sombongan urusan ruh. Babnya penyakit hati. Penyakit hati pengen som. Bangga-banggaannya. Jadi lihat gara-gara penyakit hati itu menjadikan orang tahu kebenaran ternyata kebenaran itu pun tidak ada gunanya bagi orang tersebut. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum. Tadi di surat Al-A'raf 176, kalau ini di surat Al-An'am bisa dilihat. Wa nuqallibu af'idatahum dan kami merubah-rubah, bolak-balik hati mereka wa absarahum dan mata mereka. Ada sambung antara mata dengan hati. Kama lam yu'minu bihi awwala maratin seperti mereka belum pernah iman sama sekali. Jadi ada orang yang sudah beriman. Nauzubillah. Gara-gara hatinya kotor tuh, jadi hati itu bisa dibolak-balik oleh Allah. Beriman mula-mula yakin Nabi Muhammad Nabi ilmu belajar tapi lihat gara-gara kerusakan hatinya itu akan dirubah oleh Allah seperti kama lam yu'minu bihi awal amr, seperti belum pernah beriman dulu. Nauzubillah. Terjerumus ini puncaknya kekufuran itu belajar agama naudzubillah akan tapi lihat gara-gara hatinya tidak dijaga dia keluar dari keimanan wa nadharuhum akhirnya ditinggalkan mereka itu oleh Allah fituhyanihim ya'mahuna mereka dengan kezaliman mereka, kesesatan mereka, mondar-mandir. Akhirnya mereka dikubang kehinaan dan kenistaan. Terus padahal dia orang yang mula sudah ngerti, yaitu tadi ilmunya tidak berguna ilmu keimanan dia kenal Allah ini ini tapi karena apa dia menuruti hawa nafsunya penyakit yang ada di dalam hatinya itu menjadi menjadi sebab orang tersebut lebih memilih kehinaan tersebut dan dia muter-muter di kehinaan ngerti kemuliaan ada di sana tapi nggak mau tuhyanihim ya mau ya mau itu ya taradatun mondar mandir di situ mau ke sana lagi mau keluar dari kehinaan balik lagi keluar dari kehinaan balik lagi keluar dari kehinaan balik lagi itu sehingga pada akhirnya yang katanya sudah ahli iman itu dibulak balikkan hatinya oleh Allah. Karena apa? Hatinya yang kotor itu lihat, hati yang kotor sehingga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti orang yang belum pernah beriman. Dan saat ini sudah banyak semoga Allah menjaga iman kita. Dari orang yang percaya Al-Qur'an. Tiba-tiba tanpa mereka sadari mereka telah merendahkan Al-Qur'an. Ada orang-orang akhir zaman yang sering kami ingatkan ikut Islam yang aneh-aneh lalu menyamakan kitab suci dengan yang lainnya sama padahal dia percaya kepada Al-Quran kitab yang paling benar tiba-tiba pada akhirnya mengatakan semua kitab suci adalah benar loh mula-mula waktu belajar pesantren sama bapaknya yang kiai itu dia meyakini agama yang paling benar adalah is Islam gara-gara masuk kampus perbandingan agama lalu ngomong semua agama itu sama nah mana ilmunya yang dulu hilang karena hatinya rusak. Kenapa? Sombong dia hanya pengen disebut orang lebih hebat dari yang lainnya. Ada kerusakan-kerusakan di dalam hatinya. Walihadal makna dengan makna ini. Ayuhar rajulu. Wahai orang Ayuhal mar'atu juga. Ini Imam Ghazali ngajak ngomong kepada bapak-bapak sebab dulu yang ngaji bapak-bapak tok kayaknya. Sekarang ada ibu-ibu. Ayuhar rajulu hei orang. Karena yang demikian itu sudah kau fahami, kau dengar, maka karena makna ini loh yang ngerikannya penyakit hati itu bisa merusak orang sampai mengeluarkan dari keimanan, maka dari itu khawfa menjadi takut ibadullahi al-khawas. Hamba-hamba Allah khusus orang-orang istimewa itu mereka takut ala kulubihim hati mereka. Mereka takut dengan hati mereka. Wabakau alaiha sering menangisi hatinya. Ada rasa ada gerinjelan sedikit kedengkian sama orang, uh nangis. Benci sama orang, nangis. Wasorofu dan mereka mengerahkan inayatahum perhatian mereka ilaiha kepada urusan hatinya. Mereka mengurus saja hati-hati-hati yang dikit-dikit hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, mengisahkan tentang orang-orang pilihan Allah ya khafuna mereka takut yang hatinya rusak saat ini maka dia akan merasa ketakutan nanti di hari kiamat maka para orang-orang pilihan ini ya khafuna mereka takut yauman pada suatu hari nanti di hari kiamat tataqallabu fihil qulub wal absar hati itu ketakutan jadi Makanya yang takut akan hati yang dikatakan di tempat lain oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang merasa takut akan kerusakan hatinya saat ini, insya Allah tidak takut. Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut. Yang takut rusak hatinya di dunia ini, maka tidak akan takut nanti di akhirat. Yang nyantai nggak pernah merasa takut akan kerusakan hatinya, nanti bakal ketakutan di akhirat. Ya ini, ya ini ya khafuna, mereka itu orang-orang yang ahli ibadah orang-orang pilihan ini ya dan mereka takut di dunia ini takut hatinya rusak kenapa mereka takut saat ini karena mereka ketakutan jangan sampai di akhirat nanti hatinya itu adalah menjadi hati yang ketakutan makanya takut di dunia tidak akan menjadikan dia takut nanti di akhirat ya dan mereka takut Menak kenapa mereka nangis karena mereka takut yauman pada suatu ketika tataqallabu fihil qulubu hati itu merasa ketakutan wal absor mata dan hati jadi biasanya orang tuh kebayang kebaca dari matanya kalau orang rasa takut jadi gitu, digambarkan seperti apa di akhirat nanti kalau sudah hati hatinya merasa takut tentu akan kebaca juga di matanya ja'alanallahu wa iyyakum semoga Allah menjadikan kami semua wa iyyakum dan kalian semua minal mu'tabirina orang yang bisa mengambil pelajaran bil ibari dengan pelajaran-pelajaran ini tadi yang sudah dibacakan atau yang dilihat atau yang dibacakan dari ayat-ayat ini ngambil pelajaran al-muhtammina tentang pelajaran-pelajaran yang memperhatikan bimawadhi'il khotori tentang tempat-tempat yang membahayakan. Jadi semoga kita itu ada kepekaan tentang hal-hal yang membahayakan. Ibaratnya kita di sebuah perjalanan. Faham kalau memang, oh di sana jembatannya agak tinggi, tikungannya tajam. Anda nah, Lihat ya, di rambu-rambu awas tikungan tajam, tanjakan ini. Sama Pak polisi kan dibuat begitu. Rambu-rambu. Makanya orang pinter itu yang perhatian dengan rambu-rambu itu. Ini adalah tempat berbahaya. Itu adalah tikungan membahayakan. Ini begini. Itu mau tabirin orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang ia saksikan. Mau ngebut terus tikungan, nabrak kebablasan tuh. Ya kayak begini maksudnya kata Imam Ghazali ini ada mawadhiul kotor, ada tempat-tempat yang membahayakan toh semoga Allah menjadikan kita itu orang yang sadar peka dengan tempat yang membahayakan atau hal-hal yang membahayakan apa itu urusan ha hati semoga kita menjadi orang al-muwaffaqina yang diberi oleh Allah taufik li islahi qulubihim taufik itu adalah pilihan dari Allah untuk kita agar melakukan ketaatan lawannya khidlan taufik tetangga masjid belum tentu bisa melakukan bahkan di dalam masjid pun belum tentu bisa melakukan menghadiri pengah, pengajian ada di dalam masjid pun ada yang ada pengajian namanya muter radio padahal di dalam masjid ada pengajian muter TV karena ada sebuah masjid fasilitasnya ada TV-nya ada begitu tuh yang lain pada ngaji dianya hiburan lihat Namanya tidak mendapatkan taufik itu khidran orang yang dihinakan oleh Allah. Tapi ada orang yang jauh sudah sakit ternyata masih berusaha untuk datang lah itu taufik. Padahal dia susah. Jauh dari masjid ternyata bisa melakukannya. Sang ngaji itu namanya taufik. Lah ini, semoga kita termasuk orang muwaffaqina yang diberi oleh Allah taufik kemudahan untuk melakukan kebaikan li islahi qulubihim untuk membenahi hati mereka bihusnin nadhari dengan kecermatan di dalam memperhatikan hati kita innahu arhamur rahimin sungguh Allah maha kasih di antara yang kasih paling maha kasih kalau kita melihat bapak kita penuh kasih dengan kita ibunda kita penuh kasih dengan kita suami kita penuh kasih dengan kita istri kasih istri kita penuh kasih dengan kita sehingga kalau kita nyebrang jalan salah pun dimarahi agar kita tidak ketabrak mobil. Ketahuilah Allah arhamur rahim. Allah lebih kasih dari itu semua. Pendidikan yang diberikan oleh Allah untuk kita adalah agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Baik. Sampai di sini saja. Baru setelah ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang prakteknya wahai Imam Ghazali saya sekarang pengen mulai mulai apa ngobati hati. Ini nanti insya Allah gimana cara ngobati hati saya? Yang punya ini diobati begini, yang punya itu diobati begini. Maka insya Allah ini adalah pada pertemuan yang akan datang. Akan tetapi karena setelah hari ini adalah Ramadan, maka insya Allah akan dimulai setelah Ramadan. Bukan karena pengajian diliburkan, wong kebaikan kok diliburkan itu gak benar. Akan tapi diganti dengan ihya menghidupkan malam Ramadan dengan taraweh di jam begini kan nanti ada taraweh nanti diganti pengajiannya setiap hari sore di majelis Al-Bahjah. Setiap hari sore di majelis Al-Bahjah ada pengajian. Menyelesaikan kitab tibyannya Imam An-Nawawi dan di Sabtu pagi dan Ahad pagi di Al-Bahjah Sendang di pesantren itu tetap seperti biasa, tidak ada libur juga. Ini saja. Mohon maaf wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih kami haturkan kepada guru kita yang mulia Buya atas pemaparannya. Selanjutnya langsung saja kami persilakan bagi hadirin yang ingin bertanya secara langsung. Satu pertanyaan dari jamaah Bapak dan satu pertanyaan dari jamaah Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita Abdul Karam Bu Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan pada beliau dan keluarganya. Amin. Amin amin. Begini Bu ya. Rasulullah mengajarkan dalam doa, "Ya muqallibal qulub, tasbir qalbi ala dinika." Wahai yang membalikkan hati, tetapkanlah dan teguhkan kami pada agama Yang ingin kami pertanyakan ya Allah, ya bagaimana kiat-kiat agar hati kami tetap teguh dan istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnah Rasulullah contoh contohnya ya menghadiri majelis ilmu banyak banyak sunnah-sunnah Rasulullah uh, bagaimana kiat-kiatnya seperti itu ya uh, Mungkin itu aja ada satu lagi bisa. Dua, dua pertanyaan. Satu. Oh ya, terima kasih. Mungkin itu aja Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Allah, ada lagi. Baik, saya ada pertanyaan lagi dari jamaah ibu-ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bu ya dijelaskan di Al-Quran bahwa orang kafir itu abadi di neraka. Nah, yang saya ingin saya tanyakan, itu orang kafirnya orang yang di luar Islam ataukah juga termasuk orang Muslim yang mengingkari Rasul gitu Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang keistiqomahan. Kalau orang pengen istiqomah itu sering ditanyakan bagaimana. Meyakini dong. Berarti kita perlu menguatkan keyakinan kita tentang apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak meyakini apa yang kita lakukan itu membuahkan, ada buahnya, ada hasilnya, kita tidak akan istiqomah. Tanyakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja berangkat jam 7 pulang jam 4 sore itu. Kenapa dia kok rajin bener tuh? Hah? Ada apa? Karena di akhir bulan nanti ada apanya? Ada gajinya? Yakin? Yakin sama bos dikasih gaji? Nah, kalau tidak yakin mau berangkat tidak? Nah, jadi tidak berangkat itu sebabnya kurang Yakin. Kalau sudah diancam sama bosnya, yang sering terlambat potong gaji. Mikir nggak? Mikir. Semuanya kembali kepada keyakinan. Nah ini janji Allah. Nah kalau kita yakin ada pahala. Pernah ada orang cerita gimana bu ya kok saya susah bangun malam tuh. Hmm, kurang yakin. Tapi saya yakin. Ah bohong nih. Coba saya rubah. Nanti malam jam 3 malam di sini yang mau sholat malam di sini dapat 5 juta. Datang nggak? Nah, kok jadi berubah? Jadi permasalahannya keyakinan yang belum kita bangun. Makanya orang yang rindu kepada majelis yakin bahasanya di sini ada pahala pengampunan dari Allah. Masalah faham urusan nanti, faham gak faham masalah nanti biarpun saya gak faham tapi diampuni oleh Allah kan lumayan. Besar ini, maka keyakinan itu yang perlu kita bangun. Jadi menjadikan orang tidak istiqomah itu lunturnya keyakinan. Sehingga kalau kita semakin yakin, kita bangun keyakinan. Maka Imam Ghazali selalu menghimbau Baca tentang keutamaan menuntut ilmu. Tentang keutamaan haji di majlis ilmu. Tentang ini, ini, ini. Sama urusan tahajud. Baca keutamaan tahajud. Sama Imam Ghazali ini. Agar engkau istiqomah membersihkan hatimu. Ingat penyakitnya itu terus datang-datang. nggak ada hentinya. Jadi semakin kita faham punya ilmu. Maka kita semakin semakin yakin. Dan dengan keyakinan itulah. Maka sangat mudah kita untuk beristiqomah. Tentunya jangan lupa memohon kepada Allah. Jadi pertama memohon kepada Allah. Yang kedua, kita kukuhkan keyakinan kita akan apa yang kita lakukan itu. Sebab semakin yakin, maka kita akan semakin rajin. Tidak beda dengan urusan dunia. Hanya biasanya urusan dunia lebih faham kita itu. Pokoknya yang lebih rajin nanti gajinya ditambah. Weh, bonusnya dua kali lipat. Bonusnya dua kali lipat saja kira-kira kerjanya kayak apa yuk. Gajinya satu juta, tapi kalau ada pokoknya ini bonusnya menjadi tiga juta. Wah jugir balik itu kerjanya. Sudah di Allah menjanjikan tujuh ratus kali lipat bukan. <laughs> Baik. Kemudian yang ketiga adalah kumpullah dengan ahli istiqomah. Kalau kumpulnya sama orang yang gak alis istiqomah susah mau ngaji. Ntar aja. Ini jarang terjadi. Ngaji mas setiap hari ada. Minggu depan juga ada. Ini kesempatan ketemu. Saya kan jarang kesini, Masa saya jarang kesini sini ente mau ngaji? Nah, padahal tadi sudah ngomong temenku yang datang dari Surabaya akan aku saya ngajak ajak ngaji. Padahal dia rencana begitu. Cuman kayak Allah sama temennya nih. Ente ini baru saya datang sekali mau ditinggal ngaji. Lupa nggak jadi ngajak. Ha, temennya bukan ahli nggak? Tapi yang dari Surabaya ternyata ahli ngaji. Ah, masya Allah, ayo. Mungkin dia akan tanya, biasanya kegiatan teh di mana sekarang? Saya ngaji. Ayo, saya pengen juga lah karena temennya ben bener. Makanya berteman yang bener. Wah, ada kedatangan tamu sekarang ini. Tamu apa? nawarkan barang, nawarkan barang. Wah, ini barangnya istimewa ini. Kebetulan kemarin ada pemintanya lagi. Ya, ini sayang ini. Rugi. Ngajinya gimana? Niatnya saja insya Allah sudah dapat pahala. Tapi kalau kerja nggak ada orang niatnya tok dapat untung, nggak ada orang ngomong gitu. Ya, coba dibalik niat tok dapat untung, ada enggak? Ya ada. Maka ini perlu. Jadi berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang ahli istiqomah maka nanti akan istiqomah baik pertanyaan yang kedua adalah yang abadi di neraka itu adalah orang yang tidak ada iman alias orang kafir asli atau dari orang yang ahli iman kemudian murtad. Karena murtad itu menghapus amal baik semuanya. Dan murtad itu bermacam-macam tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, mengatakan Al-Quran bukan wahyu, puasa Ramadan nggak wajib, menggauli istri waktu head halal, murtad tuh. Karena di Al-Quran dikatakan. Jadi itu, jadi murtad itu yang disebutkan khalidina fiyah abadi di dalam neraka itu adalah orang kafir dan yang sederajatnya. Nah, nah, ada SMA dan sederajatnya, ada SMP. Nah. Orang kafir dan yang sepadannya. Kelihatannya ahli iman tapi punya amalan apa? Yang menjadikan dia keluar dari iman seperti apa tadi? Namanya murtad. Mengingkari yang diwajibkan oleh Allah minal al-ma'lumi minad dini roti yang sudah jelas-jelas orang pada tahu hukumnya. Sebab kalau kita tanya orang orang di pasar pun kalau namanya sholat adalah wa, wajib. Tak tanya dia ngomong nggak wajib dan maka dari itu jangan suka guyonan urusan syariat. Guyonan itu membahayakan. Ayo sholat. Ntar aja sholat kan nomor dua. Innalillah. Memang di dalam rukun Islam sholat yang kedua. Tapi bukan di nomor dua kan nggak ada. Orang asyhadu alla ilaha enggak sholat kafir sama. Tapi guyonan ini loh berbahaya. Lidahnya orang suka guyonan itu. Ntar aja sholat ke nomor dua. Anak pondok tuh biasanya. Ketawa temennya itu. Wah tambah jadi tuh. Anak pondok. Kalau yang nggak pondok ya mungkin langsung tidak sholat. Anak pondok guyonan sholat tapi nyenteng kentut hati-hati. Kadang-kadang guyonan. Halal, halal, halal. Oh, cari haram aja susah apalagi halal. Allah inna Sekali-kali sih cuci mata. Seorang ustadz yang bikin saya kaget. Nah, ini baru benar di pondok nggak perok nggak ngelihat santri pakai jilbab semua. Ini baru benar nih. Astagfirullah. Di sebuah hotel lihat aurat kok ngomong ini baru bener Apa ndak cover kalau seandainya diyakini dengan hatinya. Guyonannya ustadz itu yang bukan ustadz. Ustadz ada guyonan begitu sampai kayak kaget. stop nanti Mana kebanggaannya dengan aurat yang ditutup? Ini sempat kita mendengar dan sampai hari ini pun saya terngiang-ngiang orang itu kita doakan terus. Ah, ini baru bener nih. Di pondok ngelihat orang pakai kerudung terus. Astagfirullahaladzim. Maksudnya cari guyon, cari biar ditertawakan. Dan memang teman-temannya pada tertawa, muridnya pun tertawa. Ditertawakan manusia, lihat Allah murka. Untuk apa? Jadi jangan guyonan urusan syariat. Jadi kekafiran itu berangkat dari seperti itu kita sering guyon, guyon, guyon, maka menjadilah orang itu keluar dari keimanan. Ini saja mari kita tutup dengan doa. Insya Allah terawih. Selasa atau Rabu ya. Nunggu ru'yatul hilal nanti. Ada dua. Memang semestinya sebaiknya kita menunggu hilal jika bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat hilal, maka kita bisa kembali kepada hisab. Bukan hisab sudah mendahului hilal, itu adalah kurang adab. Biarpun hisap itu bisa dipakai. hisap bisa dipakai. hisap bisa dipakai itu yang diambil oleh Imam Subuki di dalam matab Imam Syafi'i. Akan tapi kapan hisap dipakai? Yaitu di saat hilal tidak bisa digunakan atau dilihat. Akan tapi jika sudah ada hilal kau masih menentang hisap? hilalnya terlihat tadi tak tahunya hisapnya besok masih memaksa besok itu orang sakit dan tidak dibenarkan yang demikian itu tapi hisap ada, hisap bisa dipakai. Kita tidak mengenai sebenarnya itu masalah khilaf. Khilafiyah antara hisap dengan ru'yatul hilal, jumhur ulama empat matahab mengatakan bahasanya hilal itu adalah dengan ru'yah, dilihat. Adapun hisap adalah pendapat sebagian ulama termasuk diambil oleh Imam As-Subuki radhiyallahu anhu. Baik. Tapi sebaiknya jika ada masalah seperti itu diserahkan kepada pemerintah Sebab pemerintah kalau urusan yang begini tidak ada kepentingan. Bukan pemilihan presiden ini, bukan. Jadi nggak ada pentingnya memajukan sehari, mundurkan sehari itu nggak ada untungnya. Jadi biar pemerintah biasa membiayai orang-orang untuk pergi yang di Jawa Timur Tanjung Kodok untuk melihat hilal dan di sana di sini sana sini biayai. Makanya kalau orang bertanya Buya gimana? Saya lebih enak pemerintah. Sebab apa? Pemerintah punya tim. Kalau Al-Bajah membiayai orang ke tengah laut nggak punya duit. Mending untuk bangun pondok. Sudah ada bagiannya kenapa susah. Dan mereka yang dikirim juga pakarnya, ahlinya, ustadz-ustadz. Bukan asal orang. Dan ini yang kita perhatikan yang demikian ini. Yang kita percaya adalah tim yang ditegakkan oleh pemerintah. Karena mereka adalah lebih hebat. Kalau individu tuh naik sampah tidak bisa ke tengah atau ke daerah-daerah yang memang sudah ditentukan oleh pakar, oleh ahlinya. Akhirnya serahkan kepada pemerintah dalam urusan ini. Karena urusan ini insya Allah pemerintah tidak ada punya kepentingan. Apa sih kepentingan pemerintah mengajukan sehari, mundurkan sehari? Tidak ada urusan begini. Tidak ada kepentingan. Lain kalau urusan pemilihan apa gitu. Itu mungkin kita tidak punya, kita tidak pernah urusan kalau begitu. Tapi urusan begini kalau ditanya kami selalu berkata bahwasanya ikut pemerintah. Bahkan dikatakan dalam kaidah kita bahwasanya hukmul hakim yarfaul khilaf kalau ada dua pendapat biarpun bukan madhab syafi'i yang diambil asalkan itu mendapat ulama dari empat madhab maka kita wajib mengikutinya kenapa? sesuatu yang dipilih oleh hakim dari dua pendapat ulama yang dipilih itu wajib kita patuhi maka melanggarnya adalah haram haramnya bukan haram dati karena kita haram melanggar hakim itu haramnya bukan karena itu aslinya dua-duanya boleh anda boleh ngambil ini, Anda boleh ngambil itu. Aslinya masalah khilafiyah. Tapi kalau sudah imam mengukuhkan ini yang harus diambil, maka menjadi wajib kita mengikuti imam. Kenapa? Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukumnya seorang hakim itu mengangkat khilaf perbedaan pendapat. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah bersihkan hati kita. Jangan lupa majelis tidak tutup. Enggak tipu, enggak ada libur hanya di sini karena ada terawih saja. Dan insya Allah mulai besok radioku 92,9 sudah bisa didengar atau besok hari Senin 92,9 sudah bisa didengar. 92,9 kemudian yang di Kuningan 104,8 kemudian dibaliknya nanti yang Raja Galuh ke sana ada RJQ ku dari itu 92 koma 4 ya koma 92,4 tak salah jadi baru dapat jadi belum hafal frekuensinya Insya Allah mulai syawal nanti sudah dipakai untuk kita sekarang masih dipakai yang yang dahulu yang punya karena menyelesaikan kontraknya dengan promo-promo yang sebelumnya setelah diambil oleh kita nanti 100% adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengajian kita dimanapun berada itu dirilai beberapa stasiun radio dan juga sekaligus ditayangkan di beberapa televisi lokal atau televisi-televisi yang tersebar di di Nusantara dan semoga yang berkiprah atau ikut menyebarkan ini dakwah akan diberi oleh Allah segala kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini saja mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syaidir. Allahumma inna dhu'afa fakuwina wa inna adilla fa'izana wa inna fuqara fahnina. Allahumma kfina bihalalikan haramik wa aghna fadlika aman siwak. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina wa wahdina subul salam wa najina minal zulumati lan nur wa jannibna al fahisha ma dhahara minha wa ma batan Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah kami mohon ya Allah kami mohon Engkau yang bisa merubah hati-hati hambamu ya Allah maka kami mohon jagalah hati kami dalam keimanan yang sesungguhnya berikan kepada hati kami ketakwaan yang sesungguhnya Bersihkan hati kami dari dari segala macam penyakitnya. Dan hanya engkau ya Allah yang bisa membersihkan hati kami. Wahai yang maha agung, jauhkan hati kami dari sombong. Wahai yang maha kasih, jauhkan hati kami dari saling benci. Wahai yang maha penyayang, jauhkan hati kami dari mendendengki dan mendendam. Ya Allah, Ya Allah, wahai yang maha membalas kepada hamba-hambanya, jauhkan kami daripada sifat riak. Ya Allah, wahai yang maha kuasa untuk menjadikan hambanya baik, jauhkan kami dari ujub. Ya Allah, Ya Allah, Engkau lebih tahu hati kami dari kami. Maka kami mohon jaga hati kami dan bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Dan berikan kepada kami kesadaran akan kekurangan kami, ya Allah. Dan maka kami mohon, bukalah aib kami dan kekurangan kami di mata kami agar kami bisa segera benah diri. Dan kami mohon, Jaga aib orang lain dari mata kami. Tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami. Tutuplah aib orang tua kami dari mata kami. Tutuplah aib sahabat kami dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak berprasangka buruk, ya Allah. Kami tidak ingin melihat kejelekan siapapun ya Allah. Akan tapi kami mohon dan mohon dan mohon ya Allah. Bukakan kekurangan kami dan aib kami di mata kami ya Allah. Agar kami mudah berbenah diri dan kami mohon bantulah kami untuk benah diri ya Allah. Ya Allah, Ramadan menjelang ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang beruntung di bulan Ramadan. Yang mendapatkan pengampunan darimu yang kau lipat gandakan pahala kami ya Allah. Engkau maha mulia, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Muliakan diri kami dan muliakan keluarga kami, Ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Sehingga dengan kemesraan dan keindahan kami ini mudah kami untuk meningkatkan kualitas ibadah di rumah kami. Ya Allah, jadikan kami suami istri yang mudah untuk tolong menolong dalam kebaikan, Ya Allah. Yang bisa tolong menolong dalam menjauhkan dari kehinaan dan kemaksiatan. Dan kami mohon, Ya Allah, jadikan kehidupan kami indah di dunia sebagai mukatimah keindahan di akhirat nanti. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, Ya Allah, kami mohon, Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami datang ke tempat ini, Engkau yang memudahkan. Maka kami mohon ya Allah, setelah, setelah seperti Engkau mudahkan kami kumpul saat ini, kami mohon mudahkan kami kelak untuk berkumpul dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti engkau mudahkan kami berkumpul dan seperti engkau mudahkan jasad kami bertemu di tempat ini, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Ya Allah, Jauhkan kami dari riak, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari sombong. Jauhkan kami dari segala penyakit hati ya Allah. Dan jauhkan kami daripada cinta dunia. Maka kami mohon ya Allah, jadikan dunia di tangan kami ya Allah. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Dan mudahkan urusan dunia kami ya Allah. Maka kami mohon mudahkan kepada kami yang halal, yang berkah. Dan jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang menjadi sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang bekerjaannya masih haram, gantilah dengan yang halal ya Allah. Yang bisa menjadi, yang bisa menjadi sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Dan ampuni dosa orang tua kami dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. para guru kami dan orang tua kami yang telah berjuang untuk kami. Kami mohon berikan kasih sayangmu kepada mereka, Ya Allah, dan ampuni kedurhakaan kami. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, Ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami kelak menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kami. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami yang sakit, sembuhkan.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 taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.